بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلمه الدارين آمين ومسح كل رأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فليقتصر على الذهاب وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وسماخيه للاتباع ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع ودرك أعطاء وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من أوجبه وتخليل لحية كثة والأفضل كونه بأصابع يمناه wa min asfala ma'a tafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillatin lil ittiba' wa yukrahu tarkuhu Bismillahirrahmanirrahim Wa mashu masih dalam kesunahan wudhu sunanul wudhu sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam wudhu yaitu wa mengusap semua rambut lil ittiba'i karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan mengusap semua rambut. Kita sudah mengetahui waktu dalam pembahasan furudul wudu, wajib-wajibnya wudhu wajibnya yaitu mengusap rambut sebagian rambut walaupun satu rambut. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Adapun kesunahannya dalam mata Imam Syafi'i mengusap semua rambut. Pertama karena ittiba. Karena Nabi idhwa akthar ma warada fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi yaitu mengusap semua rambut. Karena itu disunahkan mengusap semua rambut. Yang kedua alasannya wa khurujan min khilaf karena keluar daripada khilaf Malik wa Ahmad keluar daripada khilafnya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan wajib mengusap semua rambut. Karena itu lebih baik untuk diusap semuanya. <clears throat> Kemudian fa'inik tasaral fa'inik tasara alal badi fal aula ayyakuna huwa nasiyah. Kalau memang dia ingin meringkas alal ba'di atas sebagian rambut, tak mau semuanya dia, udah sebagiannya aja yang mau dibasuh. Fal aula maka yang paling utama ayyakuna huwan nasiyah, yang paling utama untuk dibasuh yaitu an-nasiyah, itu ubun-ubun. Rambut yang di atas ubun-ubun. Itu yang dibasuh. Itu juga karena pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat wajibnya Gadrul rubuk yaitu gadrul nasiah ukuran ubun-ubun. Kemudian wal aula fi kaifiyatihi kalau memang dia ingin mengusap semua rambut. Di sini dikasih caranya. Gimana caranya yang lebih sempurna? Kalau untuk cara mengusap semua rambut ya dengan berbagai cara, terserah yang penting semua rambut terusap. Cuman di sini ada caranya untuk mengusap semua rambut. Wal aula fi kaifiyati dan yang paling utama di dalam caranya mengusap semua rambut ayyadha ayadaihi meletakkan kedua tangannya meletakkan kedua tangannya maksudnya tangannya sini butunu asabi yadeh yaitu bagian dalam daripada asabi tangan jari-jari daripada tangannya meletakkan apa ini kedua tangannya ala muqaddami ra'sihi di depan bagian depan daripada kepalanya eh, depan kepalanya kemudian mulsigan musabbihatahu bil ukhra menempel antara ujung-ujung jarinya bil ukhra dengan yang lain nah, seperti ini wa ibhamahi dan kedua ibu jarinya ala sudghah di atas apa ini sudghah pelipis ya di atas dari daripada pelipis. Jadi ibham kedua ibu jarinya nempel di atas pelipisnya, kemudian jari-jarinya, ujung-ujung jari tangannya di depan bagian kepalanya. Summa yudhibu bihima kemudian menjalankan bihima dengan keduanya. Ini apa? Asabi yadeh jari-jari daripada kedua tangannya yang di depan kepalanya tadi itu dijalankan sampai ghaira ibhame. selain ibu jari ibu jari biarkan menetap ibu jari itu biarkan menetap tidak boleh bergerak yang bergerak nanti jari-jari tangannya nah, ini digerakkan li ghafahu sumaidhibuhum bihima ila ghafau nah, dijalankan sampai ke belakang jadi caranya gini ini tak apa ibu jarinya letakkan ini, kemudian jari apa ujung-ujung jarinya di depan bagian kepalanya, kemudian yudhibu bihima dijalankan ke belakang. Ibu jarinya tetap. Kemudian disunnahkan sumayarudduhuma, kemudian mengembalikan ke e, kedua tangannya ilal mabda ke tempat memulai. Cuman itu inka nalahu syakrun yang golib jika dia mempunyai rambut yang golib rambut yang terbalik. Maksudnya rambut yang bisa terbalik itu bi lam yakun lahu sya'run aslan. Ya sekiranya bukan dia tidak mempunyai rambut sama sekali, botak. Ya kalau dia bud, apa botak, ya berarti tidak usah dikembalikan, tidak perlu. Kenapa sih kok disunahkan untuk mengembalikan? Karena supaya terbasuh semua rambut. <clears throat> Dikatakan sya'run yang golib itu surahnya gini gambarannya Rambutnya kalau dibasuh ke belakang gini. Kalau dikembalikan lagi yang terbasuh yang belum yang tadi itu yang belum terbasuh bagian satunya ah, terbasuh. Kalau memang rambutnya ndak ada botak dia, ya ndak perlu. Kenapa? Dengan usapan satu kali sudah merata. Atau bukan dia mempunyai rambut yang terlalu panjang, rambutnya panjang. Kalau dibasuh semuanya malah rambutnya akan ke depan semuanya tidak akan terbasuh. Nah, di situ dikatakan inka nasya'run yang golib jika dia mempunyai rambut yang bisa terbalik. Maksudnya bukan dia tidak mempunyai rambut sama sekali atau dia tidak mempunyai rambut yang panjang. Kalau tetap dia membaliknya jadinya mustakmal. Karena sudah dibasuh kan? Ketika dia tidak mempunyai rambut dibasuh, kemudian dikembalikan lagi mustakmal. Kenapa? Karena itu bekas basuhan yang wajib. Tidak perlu. Nah, karena itu dikatakan sini inka nasyarun sya'run yang golib in lampian lam yakun lahu sya'run aslan sekiranya, sekiranya dia tidak mempunyai ya bukan dia tidak mempunyai rambut sama sekali au kana atau dia mempunyai rambut walakin la yang golib akan tetapi tidak terbalik linah wisigharihi au tulihi karena terlalu pendeknya rambutnya atau karena terlalu panjangnya karena itu tidak disunahkan untuk mengembalikan lagi itu cara untuk mengusap semua rambut. Cara yang paling afdol, paling aula. Kalau mau pakai cara yang lain, seandainya ngambil air kemudian diusapkan dengan ya, sendirinya dengan cara apapun, ya dapat kesunahan. Cuman itu adalah cara yang terbaik. Wa illa kalau memang dia tidak mempunyai rambut yang terbalik, falyak tasir alat dahab, maka dia meringkas untuk berangkatnya saja ke belakang tidak perlu mengembalikan kembali. Kemudian ini kesunahan untuk mengusap semua rambut ini itu walaupun dia mempunyai rambut yang panjang semuanya berarti dibasuh. Seandainya laki punya rambut panjang seperti rambutnya perempuan, ya berarti disunahkan mengusap semua rambut yang ada di kepalanya dia, bukan hanya di batas kepala saja, ya semuanya dibasuh. Hukumnya semuanya wajib dibasuh. Perempuan juga sama. Perempuan juga sama, dia juga disunahkan mengusap semua rambutnya. Wa in kana la ra'sihi nah, Kalau seandainya di atas kepalanya dia ada imamah. Augolan suah atau kopiah. Tamma 'alaiha ba'da mashin nasiyah lilittiba'. Maka menyempurnakan basuhannya di atas itu imamah atau suah kalansuah masin nausiyah setelah mengusap nausiyah ubun-ubun. Lilit tiba karena mengikuti Nabi. Nah, seandainya dia sekarang mau sunnah cuman dia pakai imamah atau pakai kopiah. Kalau dibuka imamahnya ngembalikan lagi sulit. Ya pakainya imamahnya sulit. Atau dia pakai kopiah Ya, dia pakai kopiah, dia tidak ingin menarik kopiahnya, tidak ingin membuka kopiahnya. Kenapa? Ya mungkin karena alasan, ya karena sulit, atau mungkin karena malu, ya dibuka kepalanya. Cuman pingin sunnah mengusap semua rambut. Ya apa caranya? Bisa. Nabi sendiri juga memberikan caranya. Caranya diangkat sedikit-sedikit imamahnya sampai kelihatan rambutnya yang wajib Ya sampai kelihatan rambutnya yang bagian depan anasiyah yang di bagian ubun-ubun. Kemudian ngambil air. Ngambil air diusapkan yang wajib dulu. Kemudian diteruskan di atasnya imamah diusap. Tidak usah kembalikan lagi. Ngambil satu kali lagi kan sunnah tiga kali. Yang wajib dulu harus yang wajib dulu, jangan dimulai dari imamahnya. Harus yang wajib dulu. Nanti ada syaratnya ada empat syarat. Yang wajib dulu rambut, kemudian diteruskan. Tidak usah diangkat. Habis ngusap jangan diangkat lagi. Langsung diteruskan. Setelah yang wajib jangan diangkat langsung diteruskan di imamahnya. Dapat kesunahan mengusap semua rambut dia. Ya. Itu. In kana la rasi imamah ul qalan suwah tamama maka menyempurnakan di atas itu imamah atau qalan ba'da masin nasiyah setelah mengusap an-nasiyah yaitu ubun-ubun. Kenapa? Karena lilit tiba karena mengikuti Nabi. Ya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha nasiyatihi wa 'alal imamah. Itu dalilnya. Nabi itu tawaddaa ketika wudhu dia wudu famasaha nasiyatihi maka mengusap binasiyati ubun-ubunnya kemudian wa alal imamah diteruskan dengan imamahnya. Dapat kesunahan mengusap semua rambut. Cuman itu di situ ada beberapa cara. Apa ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ayam sahal wajib minar roksi. Harus mengusap dari ke, dari yang wajib. Harus mengusap yang wajib minar roksi dari bara kepala. Qabla mashima 'alaiha min nahwil imamah sebelum dia mengusap apa yang ada di atas kepala tadi daripada imamah. Jadi sebelum dia mengusap yang ada di atas kepala ini meneruskannya harus mengusap yang wajib dulu. Yang wajib otomatis di mana? Ya di bagian depan ya lebih mudah. Nah, yang wajib, yang wajib berarti dalam batas kepala. Yang wajib diusap dulu, kemudian baru imamahnya. Khilafan al-alam al-khatib. Kalau imam khatib yang kitabnya Murni Syarah Minhaj itu nah, itu dia mengatakan tidak perlu syaratnya gitu walaupun imamah dulu kemudian rambutnya tidak apa-apa cuman yang tamat tetap dia harus mengusap yang wajib dulu kemudian syarat yang kedua Allah yarfa yada Allah yarfa yadahu ba'da masil wajib minar ra'si wa qabla ayukamila ala nahwil imamah wa illa ihtaja ila ma'in jadid fahuwa syartun ditakmil bil ma' Ini syarat yang kedua yaitu apa? Tidak mengangkat tangannya ba'da masil wajib setelah mengusap yang wajib. Setelah mengusap yang wajib jangan diangkat lagi. Kalau ente angkat lagi, kalau kita mengangkatnya lagi, berarti butuh air lagi untuk menyempurnakannya. Itu cuman syartun ditakmil. Kalau sahnya ya sah usapan rambutnya, cuman syarat untuk menyempurnakan itu berarti jangan diangkat lagi. Diusap rambut kemudian teruskan langsung di atas mamanya. Jangan diangkat lagi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga Allah yakuna asian bil Hendaknya dia tidak bermaksiat dengan memakai itu kolan suwa atau imamah lidatihi cuman asian lidatihi bukan asian liarid. Dikatakan orang bermaksiat ketika memakai penutup kepala itu bagi siapa? Muhrim. Seperti muhrim, orang yang ihram dilarang kan dia pakai kopiah atau pakai menutup kepala. Eh ketika dia muhrim, ketika dia ihram pakai penutup kepala, pakai imamah atau pakai kopiah. Ketika wudhu ingin menyempurnakan semua basuhan kepalanya. Apa boleh dia mengusap di atas imamahnya untuk kesunahannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Memakainya itu kopiah dia bermaksiat kepada Allah, dilarang. Lah kalau maksiatnya bukan li apa lidati aridon seperti dia menggosok kopiannya orang Kopiannya temannya diambil dengan tanpa izin dipakai Kemudian atau pakai imamahnya temannya Tanpa seizin dia Kemudian dia ketika wudhu ingin menyempurnakan basuhan kepalanya Cuman tidak ingin mencabut daripada imamahnya Apa boleh dia mengusap di atas itu imamah? Tidak apa-apa Loh kan asian juga dia Dia bermaksiat Iya dia bermaksiat cuman arid. Bukan asli memakainya dia Dia diharamkannya karena memakai barang orang Seperti wudhu dengan air yang gosok juga Air maksub Masuk rumahnya orang Tanpa seizin dia langsung ke kamar mandi langsung wudhu Ini haram kan? Haram wudhunya sah Wudhunya sah cuman dia haram hukumnya. Kenapa? Memakai barang orang lain. Nah, itu juga syaratnya tidak bermaksiat didati seperti muhrim. Kemudian yang syarat yang keempat yaitu apa? Allah yakuna ala nahwil imamah najasah ma'fun anha. Hendaknya tidak ada di atas imamahnya itu najis walaupun ma'fu anhu. Oh, di atas apa ini ada darah sedikit yang dimaafkan. Misalnya ya di atas imamanya ada darah sedikit yang dimaafkan. Kemudian dia mengusap di atas imam apa boleh? Enggak boleh. Kenapa? Tadhammukh bin najasa. Akhirnya dia mengotori dengan najis tadi yang asalnya dia diperbolehkan, kemudian ya akhirnya mengotori karena sebab air yang dibasuhkan di atas itu imamah. Ini syarat ini empat ini kalau memang ada sudah dipenuhi empat syarat ini berarti boleh bagi seseorang untuk menyempurnakan basuhan kepalanya disempurnakan di atas imamahnya. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu wamasukul lil ulunen mengusap semua daripada dua telinga Zahiran wa batinan Baik yang zahir dan yang batin Wasimakhaihi dan dua lubang telinganya Kenapa? Lil ittiba karena mengikuti Nabi nah, Disunahkan mengusap kedua telinganya Zahiran wa batinan Yang zahir itu Wa mayalir ras Yang sejajar dengan kepala Ini zahir Yang ini dohir, Ya, yang kelihatan kalau kita berhadapan sama manusia, sama saudara kita, kita kelihatan telinganya itu yang batin, itu bagian dalam. Yang lohir, yang mayali ras. Kenapa? Karena bayi itu ketika dalam perut ibunya, ketika sebelum lahir ya, telinganya itu seperti ini, KBI katanya, seperti ya bulatan gitu. Ah, berarti ini yang dohir, yang tampak. Yang batin yaitu yang biasanya diusap ya yang apa? berliku-liku itu, itu yang batin. Nah, yang dibasuh ketika sunnah kesunahan wudhu ini apa? Semuanya zahir dan batin dan juga lubang telinganya juga dibasuh. Lilit tiba karena mengikuti Nabi. Di situ ada hadisnya Anau sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi bi ra'sihi wa udunaihi zahirihima wa batinihima wa adkhala usbu'ahi fi simakhai هذا ظاهر batin. Eh, wa وأدخل أسبوعي fi سماخي أذنه nah, jadi ini sunnahnya untuk mengusap telinga. Sunnahnya untuk mengusap kedua telinga itu Disunahkan sampai 12 kali ya. Kalau sama si makhayi 15 kali. Ya, yang pertama Ya, 12 kali. Yang pertama disunahkan mengusap kedua telinganya bersama basuhan wajah. Karena ada pendapat yang mengatakan wajah termasuk wajah itu telinga. Berarti diusap ketika basuh wajah diusap bersama telinganya tiga kali. Berarti tiga kali telinga. Kemudian ketika mengusap kepalanya disunahkan juga mengusap kedua telinganya. Kenapa? Karena ada pendapat termasuk kepala. Berarti tiga kali, enam. Kemudian istidharon. Istidharon itu eh, apa nih? Ngambil eh, sebelum istidharon dia mengambil kedua telinga mustagil. Ini yang kesunahan yang sekarang ini, yaitu ngambil air kemudian diusapkan telinganya tiga kali. Ada caranya di dalam kitab itu disuruh ada caranya. Kemudian itu tiga kali berarti sembilan. Kemudian tiga kali lagi istidharon, ngambil air, kemudian di apa ini telapak tangannya ditempelkan ke telinganya. Nah ini istidharon. Tiga kali berarti dua belas. Ditambah dua lubang telinganya berarti lima belas kali. Nah, ini kesunahan untuk mengusap kedua telinga. Kalau ingin sunnahnya semuanya ya berarti 15 kali. Berarti tidak ada telinganya orang muslim kotor nggak ada sebetulnya ya. Kalau mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian wala dan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan mengusap uh, wala mashur ragabah idlam yasbut fihi syai'un. Galan Nawawi bal bid'atun Wa hadithuhu maudhu'un. Tidak disunahkan mengusap leher. Tidak disunahkan mengusap leher bagian atasnya. Tengkuk ya. Idlam yasbut fihi syai'un karena tidak ada bukti fihi di dalamnya syai'un sedikit pun. Maksudnya syai'un sini aimin hadisin sahih. Syai'un yang maksud syai'un sini aimin hadisin sahih daripada hadis yang sahih. Qala Nawawi bahkan Imam Nawawi berkata bal huwa bid'atun bahkan itu adalah bid'ah wa hadisuhu maudhu dan hadisnya maudhu nah itu pendapat daripada Imam Nawawi adapun pendapat daripada muhaddisin pendapat daripada muhaddisin di situ dikatakan di kitab Tarsih qala al-Qurdi innal mutaakhirin min aimatina au aktsarihim qad galladul Imam Nawawi fi kaunil hadis la aslalahu Ya, Imam Kurdi mengatakan semuanya mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin daripada imam-imam kita, au aksarihim atau paling paling banyak e, paling banyaknya mereka, qad qalladul Imam Nawawi telah mengikuti Imam Nawawi fi kaunil hadis la aslalahu dalam hadis yang tadi itu yaitu e, annahu annahu amanun minal ghul. Nanti ada itu. Itu la aslalahu. Tidak ada aslinya. Maksudnya apa? Maudhu. Lakin akan tetapi kata di tarsyih kalamul muhaddisin perkataan daripada ulama-ulama ahli hadis yusiru ila annal hadis lahu turukun wa syawahid yartagi biha ila darajatil hasan. Akan tetapi katanya apa di dalam hadis ya ahli hadis mengatakan ada isyarat sungguhnya hadis-hadis yang tadi itu yang menunjukkan bahwa kesunahan mengusap lehernya itu ada turuk wasyawahid, ada jalan-jalan ya, riwayat-riwayat yang bisa naik sampai ke derajat hasan. Maksudnya kalau hadis doif itu, kalau hadis doif riwayatnya banyak, toriknya banyak, itu kalau banyak bisa mencapai kepada hasan, hadis hasan. Namanya hadis hasan li ghairih. Itu bisa sampai kepada hadis hasan. Kalau sampai kepada derajat hadis hasan berarti bisa pakai untuk bukti. Faladhi haru katanya lebih tampak. lihir katanya saya butar sih ini annahu la ba'sa bimasihi. Sungguhnya tidak apa-apa untuk mengusapnya. Tidak apa-apa untuk mengusapnya. Bahkan di situ ada riwayat mengatakan itu adalah amanun minal ghul. Amanun ya mashur raqabah amanun minal ghul. Atau man tawadda'a wa masaha unuga wa masaha unugahu wugiyal ghul yaumal qiyamah. Kalau dia barang siapa yang wudu dan mengusap lehernya, maka dia dijaga daripada ghul, belenggu. Ada ghul, ada ghil. Yaumal qiyamah di hari kiamat. Hadis yang kedua yang katakan maudhu yaitu mashur ragabah, mengusap ragabah leher amanun minal ghul aman daripada ghul bi dhammil ghain itu taugun hadid yuj'alu fi unukil aisar asir ya fi unukil asir ah, iya, iya, iya. asir tawannya tawan tulammu bihi yadahu ila nukih maksudnya dia aman daripada belunggu dengan uh, rantai daripada uh, neraka wa bi kasriha juga boleh dengan kasriha amanun minal ghil maksudnya apa aman daripada higit Aman daripada hegit Dengki ya. Aman daripada dengki terhadap orang Nah, itu uh, hadis yang Imam Ghazali mengambil pendapat ini. maka Imam Ghazali uh, lebih mengambil daripada hadis ini karena tadi juga dikuatkan daripada hadis-hadis dhaif yang lainnya yang akhirnya sampai kepada derajat hasan. Bahkan pernah Al Habib Ahmad bin Hasan Al Atas. Al-Habib Ahmad bin Hasan atos ketika mengajar murid-muridnya di situ di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah di situ wala dicantumkan wala yusannu mashur ragabah tidak disunahkan mengusap ragabah Ahmad bin Hasan langsung gol wa yusannu mashur ragabah katakan sunnah mengusap ragabah <laughs> lebih mengambil pendapat apa disunahkan untuk mengusap lehernya itu adalah uh, perbedaan pendapat untuk masalah mengusap daripada uh, leher. Jadi mashar gaba itu sini lah. Tengkuk. Jadi setelah mengusap uh, telinga sebelum maka kaki mengusap tengkuknya ini rogobah tiga kali itu hadis la lahu itu sebetulnya bukan wudhu tidak diketemukan jalurnya atau sanatnya gitu. La asralahu. Kalau maudhu itu berarti mukhtara, hadis yang dibuat-buat. Jadi belum tentu hadis la asralahu itu maudhu. Hah? Belum tentu maudhu. Kemudian hadis itu kalau e, banyak riwayat walaupun dhaif itu bisa bisa menjadi kuat. Nah, tegawa menjadi kuat dan menjadi hasan li ghairi. Jadi derajatnya hadis sahih, hadis itu sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Hadis sahih li dzati yang memang sudah mustawfa syurut sahih. Udah terpenuhi syarat-syarat kesahihan itu hadis. Kalau hadis sahih li ghairi itu hadis hasan yang diperkuat oleh hadis sahih atau hadis hasan eh hadis hasan yang diperkuat oleh hadis sahih. Jadi naik pangkatnya sahih li ghairi. Kalau hadis hasan lidati ya hasan lidati karena memang syarat-syarat hasannya terkumpul. Hadis hasan li ghairi ada dua macam di sini. Hadis dhaif yang diperkuat oleh hadis hasan walaupun satu atau hadis dhaif yang banyak jalurnya. Maka naik pangkatnya eh, apa, tingkatannya menjadi hasan li ghairi. Alakul eh, Ala hal itu istihadnya Imam Nawawi dan ini istihadnya Imam Ghazali. Semua ulama kalau diikuti insya Allah selamat. Nah. Kemudian untuk mengusap telinga tadi itu itu e, supaya khuruj daripada khilaf, keluar daripada khilaf karena ada juga hadis menyatakan al-udunani minar roksi telinga itu dari bagian kepala karena itu Imam Ahmad bin Hambal memasukkan telinga itu bagian kepala hmm? telinga itu masuk bagian kepala ya. saya teruskan satu lagi kesunahan wadalku alba'in wahwa imrarul yad 'alaiha akibah mulagatiha khurujan min khilaf man aujabahu dan disunahkan juga menggosok anggota Anggota basuhan cuman Bukan anggota usapan Karena dalam wudhu itu ada tiga anggota yang dibasuh Ada satu anggota yang diusap Sini yang dimaksud menggosok anggota yang dibasuh Wahua yaitu apa menggosok Imrarul yad menjalankan tangan alaiha di atas itu anggota Akibah mulago dihalil mak setelah bertemunya itu anggota dengan air Khurujan kenapa sih kok disunahkan menggosok anggota? Khurujan min khilaf karena keluar daripada khilaf man aujabahu orang yang mewajibkannya yaitu Imam Malik. Jadi setelah dibasuh digosok. Dibasuh lagi, digosok lagi. Sunnahnya menggosok seperti e, basuhan. Ketika disunahkan tiga kali, ya disunahkan menggosoknya tiga kali. Nah, itu adalah kesunahan yang selanjutnya. Jadi kalau imam kalau jumhur menyatakan bahwa makna husul itu eh, isalatul ma atau sayalanul ma, mengalirnya air namanya husul. Walau biqari dalkin, walaupun dengan tanpa digosok. Kalau Imam Malik menyatakan la yusamma al ghusu illa bidalki. Kalau mengalirkan air itu namanya membasahi dok. Jadi harus digosok. Karena tidak dikatakan ghuslul wajhi, ghuslul yadaini kecuali harus digosok. Karena itu eh, Imam Malik menyatakan kalau hanya sekedar dicemplung nodok tidak sah, harus digosok. Nah, karena itu dikatakan urus daripada khilaf, maka disunnahkan untuk keluar daripada khilaf digosok. Jadi basuh wajah bukan hanya sekedar dikelucur tapi sambil diusap. Tangan juga demikian. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kasih itu. Untuk yang masalah mengusap rambut tadi kemudian dikembalikan lagi itu uh, untuk yang rambut pendek kan tidak boleh dikembalikan lagi. Tapi ada beberapa rambut itu yang memang posisinya dia ke depan ataupun dia ke belakang. Jadi kalau diusap ke belakang yang dibaliknya rambut itu tadi kan nggak kena dia. Otomatis harus dibalik ke depan. Ataupun ragu uh, apa yang di belakang tadi nggak apa enggak kena. Jadi harus dikembalikan ke depan lagi. Gimana? Ya. Kalau tadi kan disunahkan mengusap semua rambut dan ya caranya kan tadi ada, kemudian disunahkan mengembalikan dengan cara tadi itu. Kalau memang rambutnya bisa terbalik ya. Kalau misalnya diusap gini, ya diusap ke belakang, eh, ke belakang, ikut ke belakang. Diusap ke depan, ikut ke depan. Itu yang katakan saat yang golip Kalau terlalu pendek, ya enggak. Diusap ya menengok dok. Diam aja dia. Atau tidak ada rambutnya sama sekali, ya diusap cukup satu kali. Malah kalau mengembalikan jadinya mustakmal. Uh, untuk rambut juga yang terlalu panjang uh, di, dikembalikan lagi yang kena belakangnya saja malah rambutnya jadi ya kalau seperti perempuan dikembalikan lagi oh pemodele rambut itu ya uh, terus uh, untuk apa untuk kalau sebagian ada yang terbalik bisa terbalik ya diusap ya diusap yang terbalik itu ada ada dua riwayat itu ya. Ada riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mugaddam bi ra'si thumma dhaba bima ila gafa thumma ma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Hmm. Ada lagi riwayat yabda'u bi gafa thumma yadhhabu bihima ila apa itu? Asyik. Hah? Iya, riwayat yang lainnya? Riwayat yang kedua Pak ya. jadi ada Nabi membasuh di sini ke belakang, belakang ke muka. Hmm, ada riwayat yang lain dari belakang ke muka, kemudian dari muka dibalik-balikan ke belakang. Malah sebagian ulama ada menyatakan dimulai dari tengah. Maju ke depan, kemudian berangkat ke belakang, maju lagi ke tengah. Alhasil diratakan lah. yang penting diratakan. Dan Imam Malik wajib itu semua kepala itu. Wajib jadi tidak sah kalau sebagian kepala. Kalau Imam Abu Hanifah e, seperempat kepala. Masahab binasiyatih, nasiatih itu rubuk Ya kita memakai imamah itu kan mengusapnya kan tamama alaiha kan disarankan juga ayam sahal wajib minaros kalau seandainya ayam sahal wajib ini itu rambutnya yang golib itu apa tetap dianjurkan jarud ya duhuma atau enggak Oh ya duhuma iya kalau yang golibnya yang wajib ini kita dianjurkan yang golib atau eh ya duhuma atau enggak seandainya kan kita kan pakai imamah juga kalau ya duhuma Nah, kalau imamah enggak pakai rod. Enggak. Enggak yang ada. Ya, yang yang, yang golib, yang yang yang masul wajib. Masuk wajib. Yang Kan itu eh, apa namanya imamah itu untuk menyempurnakan. Kalau Imam Malik menyatakan wajib untuk menyempurnakan di atas imamah. Kalau eh, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu dikiaskan dengan mashul khuf juga dari menaruh imamannya harus e, dalam keadaan e, apa namanya harus dalam keadaan punya wudhu pada gambar di taharah kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak ada disunahkan untuk mashu dohir atau batinnya maka dia di apa diitmamkan ke imamah gitu. itu kan khuruj daripada khilaf aja itu khuruj daripada khilaf. Ya, Syafi'i itu kan jam, masuk jami'i roksi itu khuruj daripada khilaf kan. Indal Imam Malik itu yang menjadi masalah.